Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian tidak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin Allah Dan tidaklah satu bentuk kenikmatan apapun yang ada pada diri kalian melainkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita semua baik itu nikmat sihawal afiyah, kesehatan dan penjagaan dari Allah taala ataupun nikmat kesehatan as sihawal wal nikmat kesehatan dan waktu luang yang kebanyakan manusia melalaikannya. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas." as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, terlalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Maka alhamdulillah nikmat kesehatan, kesempatan dan yang tertinggi dari nikmat yang Allah taala senantiasa curahkan kepada kita adalah nikmatul Islam wal iman. Yaitu ketika kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah Islam dan iman, di atas keyakinan Islam yakni dinul Islam dan al-iman terhadap Islam yang merupakan agama yang sempurna, agama yang tertinggi, agama yang terafdol, agama yang istimewa dan lebih utama dari seluruh agama yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menghapus seluruh agama setelah diutusnya nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Maka nikmat yang tertinggi, yang terbesar yang Allah taala berikan kepada kita adalah nikmatul Islam wal iman. Setelah itu adalah nikmat mengenal sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan benar yaitu nikmat mengenal ahlus sunnati wal jamaah karena setelah kita berislam dan beriman ternyata di sana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita semua bahwa tubuh umatul Islam itu berpecah-pecah dalam hadis yang masyhur dan sampai pada tingkat mutawatir adalah hadis Iftirahul ummah ala thalathin wa sab'ina firqah yaitu hadis perpecahan umatul Islam menjadi 73 golongan oleh karena itu kita tidak cukup dengan Islam dan iman setelah diberi taufik oleh Allah untuk tidak menjadi kafir, tidak menjadi musyrik, tidak menjadi munafikin, maka kita bersungguh-sungguh untuk meraih hidayah Allah yaitu hidayah fitariq hidayah di dalam Islam yaitu hidayah mengenal ahlus sunnati wal jamaah golongan yang masuk ke dalam surga tanpa melalui proses neraka. Maka alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah taala dengan segala nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua. Nikmatul Islamul iman, kemudian setelah itu nikmat mengenal sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan taufik itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Ada hidayah alal Islam, ada hidayah fil Islam. Nah, hidayah mengenal Islam yaitu kita keluar dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan dan jenis-jenisnya. Kemudian hidayah di dalam Islam itu sendiri yaitu hidayah mengenal cara berislam yang benar, cara berislam yang baik berdasarkan sunnah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diterapkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebagian ulama atau bahkan seluruh para ulama ahlu sunnati wal jamaah mengatakan bahwa setiap muslim muslimah mukmin mukminah darurat secara darurat untuk mereka mengenal di dalam menerapkan Islam yang benar mereka darurat wajib mengikuti mengenal dan mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, para sahabat Muhajirin wal Ansar dan para sahabat di berbagai negeri Islam, di Kufah, di Basrah, di Syam dan di berbagai tempat dari eh, tempat-tempat uh, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar di bumi ini dan mereka benar-benar yang paling mengenal Al-Quran dan Sunnah, hadith-hadith Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga secara darurat kita harus kembali kepada mereka dalam memahami, mengenal dan menerapkan Islam yang mulia ini, yakni dinul Islam yang sempurna. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada pertanyaan selanjutnya atau pembahasan berikutnya dari apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu uh, rahimahullahu taala di dalam kitabnya Majmu'ah Rasail Tawjihatul Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' dalam bab Aqidatul Islamiyah As-Sahihah yaitu kumpulan dari tulisan karya tulis beliau bimbingan terhadap Islam di dalam mensolehkan individu dan masyarakat umat kaum muslimin dan uh, pembahasan kita dalam fasal yaitu akidah Islamiyah as-sahihah. Kita sampai kepada pertanyaan berikutnya yaitu ma huwa al-ilhad wa ma hukmul mulhid. Apa yang dimaksud dengan ilhad dan apa hukum orang yang mulhid yang melakukan ilhad? Maka dijawab oleh beliau rahimahullah bahwa al-ilhad adalah huwal mailu anil haqqi wal inhiraf anhu syatta al-i'tiqadat wa ta'wil ilhad adalah berpaling dari kebenaran dan menyeleweng dari kebenaran tersebut dalam perkara umumnya dalam perkara akidah yaitu keyakinan dan yang lainnya. Ini secara bahasa. Barakallahu fikum. Ilhad adalah al-mail anil haq. Yaitu condong atau berpaling dari kebenaran. Nah, dan meninggalkan kebenaran tersebut kepada kebatilan. Dengan berbagai bentuk. Apakah mentakwil menafsirkan ya atau sengaja menyeleweng maka semua itu secara bahasa disebut ilhad selama dia menyeleweng dari kebenaran. Maka fal munharif an siratillahi wal mu'akis li hukmihi bi ta'wilil fasid wa ibda'it tashkiki yusamma mulhidan. Maka orang yang menyeleweng dari jalan Allah yang lurus dan menentang hukum Allah dengan eh, penafsiran-penafsiran uh, yang rusak, penafsiran-penafsiran yang jelek dan meragukan ya hukum Allah ragu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala maka yang seperti ini dinamakan mulhidan yaitu orang yang mulhid yang melakukan ilhad. Wa yadkhulu fihi man yunkiru wujudar rabb. Termasuk di dalamnya orang yang mengingkari keberadaan Allah taala, mengingkari zat wujudnya Allah Subhanahu wa taala atau bahasa kita adalah ateis. Ya, ateis yang mengingkari keberadaan Allah, wujud Allah taala, zat Allah Subhanahu wa taala maka ini mulhid au man ya'dilu bi rabbih ghairahu fayata'al fayata'allahu bil ibadati wad du'a wal hubbi wat ta'dhim atau orang yang berpaling dari Robnya kepada selain Allah Ta'ala lalu dia beribadah dengan kepada selain Allah tersebut baik dalam doa atau rasa cinta, pengagungan au qabuli mabadihi atau menerima usul-usul atau kaidah-kaidah yang diyakini oleh orang tersebut selain Allah taala wa tasyri'atihi al-mukhalafah li syar'illah dan dia menerima hukum-hukum yang diterapkan oleh orang tersebut yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala maka semua itu adalah orang yang mulhid وَمَنْ أَخْضَعَ نُسُوسَ التَّنْزِيلِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْأَحَدِيثِ لِلْأَقْلِ وَالْهَوَى بِالتَّأْوِيلِ فَقَدْ أَلْحَدَ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَالْآيَاتِ وَالْأَحَدِيثِ Barang siapa yang mentakwil nas-nas Al-Quran atau hadith-hadith dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, maka sungguh dia terjatuh dalam perbuatan ilhad seperti orang yang mentakwil atau menafsirkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah kemudian dengan penafsiran akalnya atau hawa nafsunya tidak sesuai dengan eh, apa yang diinginkan oleh Allah taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka dia adalah orang yang mulhid oleh karena itu Allah taala berfirman di dalam suratul A'raf pada ayat ke-180 Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun Allah taala memiliki nama-nama yang baik yang mencapai puncak kebaikan maka berdoalah dengan nama-nama Allah yakni beribadalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala Nah, di sini dalil bahwasanya kita berdoa, beribadah ya kepada Allah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti kita berdoa meminta, ya Rabb, ya Rahim, ya Rahman, ya Khalik, ya Razzaq. Kita sebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa kepada Allah Jalla wa ala maka itu lebih utama, lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Karena berdoa, beribadah melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini lebih afdal. Naam dan lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala perintahkan kita fad'uuhu biha berdoalah, beribadalah kepada Allah dengan melalui nama-nama Allah yang baik tersebut. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi dan tinggalkan orang-orang, biarkan orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah taala. Di sini Allah menggunakan kata ilhad yulhiduna. Ya, biarkan, tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhad di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala maksudnya yang menyimpangkan ya yang menyimpang dari kebenaran di dalam beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya maka tinggalkan orang yang seperti itu nah maka ini makna ilhad sayujzauna ma kanu ya'malun kelak mereka itu akan diberi balasan oleh Allah taala sesuai apa yang mereka amalkan sebagian ulama menjelaskan dalam menafsirkan ayat ini suratul A'raf 180 ayat ke 180 yulhiduna yakni yusyrikuna fi asma'ihi seperti pernyataan Imam Qatadah rahimahullahu taala Imam Tabi'in Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi rahimahullah beliau mengatakan maksudnya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang yang berbuat kesyirikan di dalam nama-nama Allah? Nah, dia seperti yang sering kita jelaskan, ya, dalam beriman dalam terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang merupakan tauhid asma wa sifat salah satu dari tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan ini kesepakatan para ulama hijrah, ya akan pembagian tauhid dengan tiga jenis tersebut. Maka dalam beriman dengan tauhid asma wa sifat ada empat penyakit yang harus dijauhi yaitu diantaranya adalah penyakit uh, eh, tasbih tamthil menyerupakan nama-nama Allah dengan makhluk maka ini syirik ya menyamakan Allah dengan makhluk seperti dikatakan Allah ya uh, memiliki nama misalnya uh, mencipta ya atau rahim yang menyayangi maka dia menyamakan seperti makhluk ya bahwa Allah sama dengan makhluk karena makhluk juga punya sifat kasih sayang ya dan sebagainya maka ini perbuatan syirik Ya. Yang kedua, uh, penyakit yang harus dihindari adalah melakukan ta'til ya ta'til itu menghapus menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah seperti, sehingga orang ini benar-benar mulhid ya secara istilah ya yaitu orang ateis yang tidak beriman terhadap wujud Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menghapus nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sesuatu yang tidak memiliki nama dan sifat, maka itu sesuatu yang fariqah, ya, sesuatu yang adam yang tidak ada, kosong. Ya, berarti dia beribadah kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Maka orang yang menghapus nama-nama Allah ini mulhid, ya juga selain apa mulhid ya masuk dalam kesyirikan dalam makna asyirk. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum adalah melakukan tahrif yaitu memalingkan ya makna dari nama-nama Allah kepada makna yang lain ya seperti Allah taala yang memiliki misalnya sifat wajah dimaknakan bahwa wajah itu bukan Allah memiliki zatnya ya memiliki wajah tetapi maksudnya adalah kemuliaan. Ini memalingkan dari makna yang sebenarnya. Maka ini haram ya diharamkan oleh Allah taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam memalingkan makna nama-nama Allah kepada makna yang lain. Atau dikatakan Allah punya sifat tangan, diartikan maksudnya kekuasaan. Maksudnya kekuasaan. Ini yang ketiga penyakit yang harus dijauhi in, apa namanya tahrif, tahrif. Nah, kemudian yang keempat adalah takyif, ya, takyif yaitu membayang-bayangkan ya bentuk dari sifat dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya tadi sifat wajah tangan, maka dia bayang-bayangkan tangannya Allah seperti apa, wajahnya Allah seperti apa. Nah, maka ini haram ya dan ini akan menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran dan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu sebagian ulama menafsirkan makna yulhiduna di dalam ayat ini memalingkan dalam berpaling dari nama-nama dalam nama-nama Allah maksudnya melakukan kesyirikan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan men e, ta'til, menghapus nama-nama Allah atau dengan mentasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya atau dengan takyif membayang-bayangkan uh, bentuk ya dari sifat-sifat Allah taala atau dengan tahrif ya dengan tahrif maka semua itu bisa apa mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala kemudian kata beliau rahimahullah wa ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas beliau mengatakan al-ilhad at-takdzib di antara makna ilhad kata sahabat Ibnu Abbas adalah at-takdzib pendustaan. Mendustakan ya ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini banyak ya pendustaan yang dilakukan oleh sebagian uh, mereka ya dari kalangan ahlul bid'ah ini banyak contoh misalnya ya dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah didustakan ya tidak beriman dengannya sehingga dihapus didustakan maka itu ilhad atau sebagian dalam hadis misalnya dikatakan Rasulullah bersabda dalam hadis yang mencapai tingkat mutawatir umat Islam terpecah 73 golongan maka dia tidak senang dengan makna tersebut dia tidak suka dengan makna hadis tersebut maka dia mendustakannya dan membalik ya mendustakan tidak benar yang benar 72 yang masuk surga, satu yang masuk neraka. di Bali, Ya. Dan ini biasa ya, bahkan sering kita dengarkan dari sebagian doa, ya, para dai-dai yang mengarah kepada Syiah, pemahaman Syiah atau bahkan dia masuk dalam golongan Syiah Rafidhah. Nah, mereka mengatakan bahwa uh, hadis itu ya terbalik, didustakan yang benarnya dan dibenarkan yang salahnya, yang kelirunya. Nah, sehingga mereka mengatakan yang masuk surga 72, yang masuk neraka satu. Nah, ini termasuk bentuk takdir, mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau dikatakan hadis tentang dajjal ya akan muncul dajjal nanti manusia raksasa yang ber yang buta satu matanya, berambut keriting dan seterusnya yang disebutkan dalam hadis yang sahih, maka mereka mengingkarinya, ya, mendustakannya. Bahwa dajjal yang dimaksud bukan itu. Dajjal yang dimaksud secara bahasa yaitu alat-alat fasilitas ya yang di zaman kita sekarang yang modern ya dari media-media sosial ya HP, televisi, internet dan sebagainya, itulah yang dimaksud dengan dajjal. Jadi ditafsirkan kepada makna yang menyeleweng. Maka ini termasuk makna ilhad. Ya, sebagaimana disebutkan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yakni di dalam surah Fusilat ayat ke-40 kalau Allah Ta'ala, Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfaun alaina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan ilhad di dalam ayat-ayat kami, maka itu tidak tersamarkan atas kami. Yakni diketahui oleh Allah. Orang-orang yang melakukan ilhad, pendustaan, penyelewengan dari agama Allah Subhanahu wa taala itu diketahui oleh Allah dan akan dibalas sayujzauna makanu ya'malun akan diberi balasan oleh Allah apa yang mereka amalkan tersebut dari bentuk ilhad. Nah, juga sahabat Ibnu Abbas mengatakan dalam ucapan yang lain, ilhad itu adalah wad'ul kalam ala ghairi mu'dihi, Meletakkan ucapan pada bukan tempatnya. Jadi kalau Allah berfirman, ya, dia meletakkan makna firman Allah kepada makna yang lain. Itu ilhad. Mas, masuk dalam makna ilhad. Sebagai contoh misalnya, uh, kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah telah mengajak bicara kepada Nabi Musa. Dibalik, ya. Karena dalam rangka mengingkari sifat kalam, sifat pembicaraan ya pada diri Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingkari itu maka dibalik dibalik ayatnya bukan wa kallamallahu tapi wa kallamallaha Musa takliman yang menjadi fa'il menjadi pelakunya adalah Musa dan yang menjadi objek yang diajak bicara adalah Allah padahal yang benar fa'ilnya adalah Allah subjeknya dan objeknya adalah Musa alaihissalam. Sehingga ini merubah ayat. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Bukan wa kallamallaha di fathah. Dirubah syakalnya dari domma kallamallahu Allahu menjadi Allaha Berubah maknanya. Ya, maka ini ilhad barakallahu dan yang semisal semakna dengan itu sangat banyak orang-orang yang melakukan ilhad di dalam kalam Allah dan juga dalam kalam Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wa qala qatada wa ghairuhu wal kufru wal inad. Juga Imam Kota ada dan selainnya mengatakan ilhad bisa juga bermakna kufur dan penentangan. Kekufuran dan penentangan. Wa kadzalika man za'ama anna syar'a la yufidul yaqin al-mujib lil amal hatta yastasiqhu aqluhu al-fasid fa innahu yulhidu lijalihi al-aqla niddan lid-dinil Islam. Demikian pula orang yang menyangka bahwa Demikian pula orang yang menyangka bahwa syariat Islam la yufidul yakin. Tidak memberi makna kepada keyakinan. Yang kemudian wajib untuk diamalkan. Sebagian ya, mereka seperti orang-orang uh, Mu'tazilatul Judud. Ya, orang-orang Mu'tazilah gaya baru, kalau Mu'tazilah dulu itu mengagungkan akalnya, mempertuhankan akalnya, sehingga akal itu menghukumi Al-Quran dan Sunnah. Kalau di zaman sekarang, Imam Al-Albani menyebut mereka itu Mu'tazilatul Judud. Ya, Mu'tazilah gaya baru. Neo Mu'tazilah. Di zaman sekarang banyak. Yaitu apa? Orang-orang yang mengatakan bahwa sebagian hadis ya khususnya hadis-hadis ahad walaupun sahih tapi dia tidak memberi pada makna keyakinan. Ya, hadis-hadis yang ahad itu tidak beri, mem, memberi makna yakin, tetapi memberi makna uh, eh, don, sangkaan yang dominan, bukan keyakinan. Ya, jadi barakallahu fikum mereka contohkan hadis-hadis ahad seperti tentang dajjal, siksaan kubur, ya, ini hadisnya ahad sehingga tidak orang yang tidak meyakini secara sempurna terhadap siksaan kubur atau nikmat kubur itu tidak bisa disalahkan. Ini diucapkan oleh tokoh-tokoh sebagian mereka yang menyandarkan kepada uh, kelompok yang disebut dengan HT ya dan saya baca langsung dari kitab-kitab mereka tokoh-tokoh mereka nah jadi saya berbicara karena saya membaca langsung ya dari sebagian karya tulis mereka dari tokoh-tokoh mereka seperti Umar Bakri dan dan selainnya mereka menyatakan demikian bahwa orang yang tidak beriman dengan siksa kubur atau nikmat kubur kita tidak menyesatkannya kenapa karena hadisnya ahad hadisnya ahad begitu pula tentang munculnya dajjal turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti ya itu hadisnya ahad sehingga hadis ahad yufidu dhon. Memberi faidah kepada sangkaan. Sangkaan dominasi atau sangkaan. Bukan keyakinan. Naudzubillah. Maka ini termasuk dalam makna ilhad. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini. Fa'innahu yulhid. Maka dia melakukan ilhad. Karena menjadikan akalnya sebagai hukum terhadap agama Allah. Ya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-sunnati wal jamaah meyakini selama hadisnya itu sahih. Kalau sahih artinya ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau ikrar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib diimani dengan keimanan yang jazm pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ini harus kita yakini. Ya, tidak tidak dibedakan bahwa hadisnya mutawatir atau hadis ahad. Ya, tidak dibedakan. Wa illa mereka mengatakan bahwa hadis ada yang mutawatir. Hadis ada yang mutawatir. Kalau Al-Quran sudah jelas, sepakat itu mutawatir. Karena dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Ya, wahyu dari Allah. Namun, barakallahu fikum. Ya, wahyu dari Allah melalui Jibril dan melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai manusia, rasul dan manusia beliau. Artinya bicara manusia mungkin bisa salah. Ya. Berarti Al-Qur'an sekalipun tidak bisa dihukumi mutawatir. Ya, kecuali kalau antum langsung melihat Allah atau Jibril langsung menyampaikan. Sementara kita tidak melihat. Ya. Islam sampai ke kita melalui Rasulullah, kemudian persahabatnya tabi'in, tabi tabi'in dan seterusnya generasi demi generasi. Artinya melalui mata rantai, melalui sanat, namanya sanat dalam ilmu hadis. Maka inilah yang dipelajari tentang sanat mata rantai ini. Ketika sanat ini diperiksa dengan pemeriksaan yang teliti, ya, dengan kritis dan dihasilkan hadis ini sanatnya, mata rantainya, orang-orangnya terpercaya, maka wajib diyakini itu adalah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada keraguan. Itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian para fikum. Dan Allah yang menjamin. Ya, di dalam Al-Quran, Allah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun. Dan kami juga yang memelihara menjaganya. Maksudnya Allah jaga dari kedustaan yang akan masuk di dalamnya. Ya, Al-Quran itu setelah diturunkan kepada Rasulullah, Allah menjamin penjagaannya. Ya, penukilannya dijaga oleh Allah dari orang-orang yang terpercaya. Ya, makanya orang-orang terpercaya ini terbukukan dalam kitab-kitab hadis yang disebut dengan tadwin, tadwinus sunnah, ya. Karangan pembukuan-pembukuan sunnah Sanat ini telah dibukukan dari zaman ke zaman. Barakallahu fikum. Dari zamannya para sahabat, tabi'in, tabi'in. Sehingga terjaga oleh orang-orang yang terpercaya ini. Umana. Inilah yang wajib kita kenal, kita pelajari. Sehingga ketika sampai kepada kita hadir melalui sanat yang terpercaya, maka kita beriman dan kita yakin. Ya, tidak boleh kita membedakan bahwa ini memberi Eh, manfaat, keyakinan, faidah, yakin ini adalah sangkaan. Ya, ini sangat berbahaya dan ini yang banyak menyebar di tengah-tengah umatul Islam, bahkan para dai-dai kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka itu adalah salah satu bentuk ilhad yang diharamkan. Nah, sudah waktu Isya. Saya belum mendengar azan. Sudah masuk. Nah, ya, masih ada satu dua menit. Taib. Kita lanjutkan dengan hukum al-mulhi yakhtalifu hasba ilhadihi. Kata beliau Asy-Syaikh rahimahullah bahwa hukum orang yang mulhid itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat ilhad yang dia lakukan. Maka yang pertama, fal mulhid alladhi yunkiru wujud rabb au yunkiru syai'an min asma'ihi wa sifatihi ats-tsabita huwa kafirun. Orang yang melakukan ilhad dengan seperti mengingkari keberadaan Allah, zat Allah atau mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah sahih di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah, maka yang seperti ini bukan muslim keluar dari Islam. Yang kedua, mulhid alladhi yad'u ghairallah wa yasta'inu bil amwat waqi'un fi syirki al muhit lil am al muhbit lil amal. Yaitu orang yang ilhad berdoa, beribadah kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah dari mayat-mayat yang sudah meninggal dunia. Sehingga dia jatuh ke dalam kesyirikan yang menghanguskan amalannya. Ini juga bukan muslim. Yang ketiga, al-mulhid alladhi yu'awwilul asma' wa sifat al-thabita fil kitab wa sunnah as-sahiha huwa fi dhalalim mubin. Mulhid yang mentakwil, menyelewengkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahih yakni dia menyelewengkan kepada makna yang lain. Maka yang seperti ini dalam dolalim mubin, penyelewengan yang nyata. Nah, dalam penyelewengan yang jelas, yakni butuh dirinci, tidak bisa dikeluarkan dari Islam. Mungkin dia fasik, ya, fasik dalam golongan fasikun yang akan dibalas oleh Allah sesuai dengan tingkat uh, penyelewengannya. Tetapi dia tidak keluar dari Islam. Nah, Allahumma inna na'udzubika minal ilhad bi anwa'ihi. Maka di akhir uh, pembahasan ini beliau berdoa, ya Allah sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari segala bentuk ilhad dan jenis-jenisnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari perbuatan ilhad tersebut. Nah, jadi kesimpulannya bahwa penyebutan kata ilhad itu banyak ya di dalam Al-Qur'an atau ada beberapa di dalam Al-Qur'an. Seperti yang telah disebutkan oleh beliau dalam surah Al-A'raf ayat 180, kemudian dalam surah Fusilat ayat ke-40 dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat yang lain seperti dalam surah Al-Hajj ayat ke-25. Naam yaitu uh, wa man yurida fihi bi ilhadin bidzulmin nudhiqahu min adzabin alim. Barang siapa yang menginginkan yakni terhadap jalan terhadap agama Allah atau terhadap Masjidil Haram menginginkan ilhad ya melakukan pengrusakan atau penyelewengan dengan cara zalim maka kata Allah nudhiqahu min adzabin alim kami akan balas dia dengan siksaan yang pedih. Ya, jadi barakallahu fikum uh, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ilhad ini dalam beberapa ayat Al-Qur'an sehingga sangat jelas dari hukum ilhad ini ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Naam, demikian pula di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam.